Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan. Abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ba'dal fajar hari Selasa 23 Februari 2021 bertepatan dengan 10 Rajab 1442 Hijriah maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pelajaran kitab al ahbar As-Sahihah fi Ahkami Siyam Ramadan kumpulan hadis-hadis sahih tentang permasalahan fikih puasa Ramadan yang mana kita masuk kepada bab yang ketujuh, bab sifat puasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua, kapan waktu terbaik untuk sahur. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, silahkan kepada Ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Kala al-mu'allif fi Al-Akhbar As-Sahihah di ahkami Siyam Ramadan di bab yang ketujuh bab sifat siam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pasal yang kedua bagaimana sifat sahurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sifat sahur telah kita ambil tiga perkara atau tiga masalah. Masalah yang pertama bahwa hukumnya adalah sunnah mandubah mustahabbah dan dari nawafil bukan wajib sahur itu. Namun dia penuh barokah. Dan yang kedua, waktu sahur yang dihalalkan oleh syariah sebelum tulu'ul fajr asnani. Dan masalah yang ketiga, masalah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini dan kita tuntaskan afdalu waqtihi hina qurba ilal fajr tsani. Kapan waktu yang terbaik untuk sahur? Bahwa sahur itu telah kita bahas di pelajaran yang lalu, dia batas akhirnya adan yang kedua. Lalu kapan waktunya bebas? Bahkan mau di tengah malam, midnight, jam 12 malam, boleh sahur, kemudian tidur. Ataupun boleh jam 2 bangun dari tidurnya ataupun jam 3. Namun di sini pertanyaannya bukan permasalahan kapan boleh waktu sahur. Itu di permasalahan kedua. Maka di permasalahan yang ketiga adalah kapan waktu terbaik untuk makan sahur. Maka inilah yang akan kita bahas dan penulis akan mengeluarkan hadis-hadis yang tentunya disyaratkan sahih sekitar berapa hadis? Sekitar tujuh hadis. Yang mana datang dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ashab. Adapun hadis yang pertama maka dia adalah hadis yang datang dari Anas Ibn Malik yang derajatnya diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Dan hadis yang kedua semakna dari Zaid Ibn Sabit yang muttafaqun alaih. Maka hadis yang pertama datang dari Anas Ibn Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam wa Zaidah Ibn Sabitin tasahara Bahwa suatu hari Anas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid ibnu Thabit keduanya sedang melaksanakan sahur. Kalau faragha min sahurihima. Maka di saat mereka selesai dari sahur mereka, koma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila sholat. Maka Nabi berdiri untuk melaksanakan sholat. Fasolat. Maka sholatlah dia. Nabi Anas kamka baina kira, baina faradihima min sahurihima wa dukulihima ila sholat maka kami mengatakan kepada Anas berapa jarak antara Nabi melaksanakan sahur pada saat itu dengan Zaid ibnu Thabit kemudian selesai maka Nabi sahur kemudian dia mendatangi sholat berapa waktunya maka disebutkan kala kadru ma yaqra'u rajul khamsina ayat. Mikdarnya atau jarak antara waktu sahur dengan waktu masuknya salat itu adalah bagaikan seseorang yang membaca 50 ayat dari Al-Qur'an. Maka 50 ayat dari Al-Qur'an tentunya berbeda-beda. Jika 50 ayat dari Al-Qur'an diambil dari juz amma mulai dari qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad sudah empat. Namun jika diambil dari atas sebutkan dari kita bulat raibati satu ayat dan yang seterusnya. Maka yang jadi masalah di sini diperkirakan jika memang ayat-ayatnya pendek maka dia bisa jadi kader khamsina ayat adalah 15 menit atau 20 menit. Dan itu yang diinginkan di sini. Tetapi diambil rata-rata konsina ayah tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Maka dia itu sekitar 20 menit. Dan ini adalah waktu terbaik. Ini di hadis Al-Bukhari. Dan hadis yang lebih kuat lagi dari Zaid ibnu Sabit. Kenapa penulis menjadikan hadis yang mutafakun alaih justru hadis yang kedua? Karena hadis Anas lebih description, kisahnya lebih panjang. Adapun dari Zaid bin Thabit disebutkan tasahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kumna ila shalah. Maka kami berdua melaksanakan sahur bersama Nabi Kemudian kami bangun untuk sholat. Selesai dari sahur kami. Kultu karena kana bainahuma. Maka berapa jarak antara sahur dengan berdiri. Maknanya selesai dari sahur untuk melaksanakan sholat. Ola khomsina ayat. Sekitar membaca 50 dari ayat Al-Quran. Maka hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang kedua oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun ucapan kultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah disebutkan oleh Al-Hafidh di Fathul Bari wa maqulu Anas wa maqulu lahu Zaid ibn Thabit Maka ini adalah ucapan Anas. Dan yang makululahu yang menceritakan di sini yang diceritakan di sini dan mengatakan kabar Kamsina ayah adalah Zaid ibnu Sabit. Dan sekarang kita masuk kepada pendalilan yang ketiga. Dan pendalilan yang ketiga penulis memberikan hadis-hadis yang bukan dari as-sahih. Bukan sahih Al-Bukhari wala mutafakun alaih wala sahih Muslim. Tetapi hadis-hadis yang derajatnya bisa dijadikan pendalilan dan juga lafadznya bersifat umum. Maka hadis Anas dan hadis Zaid itu lebih detail. Berapa jarak? Sekitar 50 ayat. Maka waktu yang terbaik ya ibadah Allah jika kita sekarang melaksanakan sahur maka Adam itu al-fajr asani jam 5 maka mulai dari 4.30 4.40 kita mulai makan itu adalah perkara yang baik dan sangat baik sekitar 50 ayat mengikuti sunnah Nabi. Adapun kita makan sahur jam 3 ataupun bahkan jam 2 maka ini bukan dari sunnah. Nanti jam 8 sudah lapar lagi minta sarapan. Karena jaraknya terlalu jauh. Maka hadis yang ketiga datang dari Ibnu Abbas. Kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'akhira sahurana." An nu'akhira sahurana wa nu'ajjila fitrana wa an numsika bi aymanina ala sama'ilina fi salatina. Maka hadis ini bersifat umum dari Ibnu Abbas bahwa aku mendengar Nabi berkata, sesungguhnya kami para nabi itu kami diperintah untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maka ini bersifat umum Kalimat mengakhirkan sahur itu adalah poin pendalilan kita. Seperti hadis Anas dan Zaid ibn Sabit, Nabi mengakhirkan sahur. Karena setelah sahur langsung berdiri untuk sholat berjamaah. Atau sholat sunnah dua rakaat dulu. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa dari sunnah para ambiya terdahulu menjadikan sahur itu di batas limit dari deadline sekitar sebelum dari sahur beberapa menit. Ini yang diinginkan dari barakah. Semakin dekat waktunya kepada waktu diharamkan dengan masuknya Fajar Asani semakin baik. Karena dia akan lebih kenyang dan lebih menguatkan badan. Adapun sahur jam 2. Maka selesai setengah tiga. Setelah itu berpuasa. Maka mungkin di siang hari kita akan merasakan lahar. Maka inilah yang diinginkan di dalam hadis Ibn Abbas. Wajah pendalilannya bersifat umum. Bahwa Ambiya dulu tidaklah diperintahkan kecuali untuk melaksanakan takfir sahur. Maknanya sahur itu diambil waktu yang paling akhir. Kapan dekat deadline haramnya itu, maka disitulah sebaik-baiknya sahur. Adapun untuk iftar, sebaik-baiknya adalah dilakukan di awal kita mendengar azan ataupun masuk waktunya. Tidak mengakhirkan. Maka salah bagi beberapa kaum muslimin yang notabene mengaku kaum muslimin mengakhirkan. Siapa yang mengakhirkan? Kelompok Syiah Ar-Rafidah. Yang mana mereka manhajnya seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka melaksanakan iftar di saat tangka biru nujum. Mereka menunggu bintang-bintang. Dan bintang-bintang jika datang, itu tidak langsung datang dengan tenggelamnya matahari waktu maghrib. Tetapi tidak ada zahabah asyar al akmar. Jika lembayung merah itu hilang, baru nanti timbul bintang-bintang. Maka kebanyakan timbulnya bintang-bintang itu adalah mulai masuknya waktu isya idadah ada syafatul akbar. Maka mereka menunggu mengakhirkan sampai kepada timbulnya bintang-bintang ini pekerjaan orang Yahudi. Dan sangat miris kelompok Minal Asad, kelompok Asy'ah ar rafirah mereka pada Yunan mengambil agama ini dari mereka dan menganggap lebih baik, mereka tidak menyegerakan iftar tetapi menunggu sampai bintang itu terbit. Kemudian mereka melaksanakan adan dan makan. Kemudian setelah beberapa menit masuk sholat isya. Itu yang jadi lucunya. Isaknya tidak diakhirkan. Maghribnya yang diakhirkan. Dan kami dapati ini di saat kami keluar dulu berdakwah untuk Ramadan, mengisi di Ramadan. Maka kami dapati di saat diaman yang banyak syiah rafidhah. Kami mengisi di Masjid Sunnah. Maka buka bersama. Di saat kami makan, selesai kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, makan lagi. Makan yang berat. Seperti nasi, daging dan sebagainya. Maka di saat kami makan yang berat tersebut, sekitar setelah sholat isya, sekitar mungkin setelah setengah jam dari sholat maghrib, barulah mereka azan. Dan dikumandangkan dengan mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran kita. Kok isya cepat sekali? Bukan. Bukan isya, itu maghrib. Masya Allah maghrib kita sudah makan ronde yang kedua. Mereka baru berbuka. Dan ini nyata. Bukan hanya sekedar kisah tetapi nyata. Dan kita berada di negeri Islam, Alhamdulillah. Negeri Islam yang mungkin kita kaget mendengar ada yang mengakhirkan waktu berbuka. Kita kan ingin cepat-cepat lapar kan? Mereka diakhirkan. Dan tadayuna menganggap itu adalah ibadah. Ternyata ada di Yaman, di Irak, di Iran apalagi, negara mereka. Negara orang-orang Syiah Rafidah di zaman sekarang dari mulai Khomeini. ayatul Iblis Khomeini. Bukan ayatullah. Maka itulah yang terjadi di dunia ini. Ada juga yang mengakhirkan tidak cepat-cepat berbuka. Dan menganggap itu adalah dari ibadah juga. Maka Alhamdulillah di hadis Ibn Abbas dan yang lainnya dan juga tentang masalah berbuka ini akan kita bahas nanti di hadis Sahal Ibnu Sa'ad yang mutafakun alaih, la yazalu umati ala khairin ma'ajalul fitrah. Maka tidaklah kaum muslimin umatku ini dalam keadaan sunnah dan baik selama mereka mempercepat untuk berbuka. Maka itulah fitrah agama. Lihat bagaimana fitrahnya. Kalau kita kembali kepada akal tanpa dalil misalnya. Kita mau berpuasa. Kapan sahur yang akan kita cari? mencari waktu dekat kepada deadline kita tidak ya, tanpa dalil misalnya. Kita disuruh berpuasa. Maka cari waktu sahur itu yang paling akhir. Ya apa tidak? Agar kita masih kenyang. Kemudian batas waktu berbuka misalnya jam 6. Kapan kita akan waktu berbuka? Jam 5.59 sudah siap. Beda satu detik. Dengar. Allahu Akbar belum selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali sudah ham masuk. Itu dari segi fitrah. Apa? Bahwa kita dalam berkadaan berpuasa cepat untuk berbuka, mengakhirkan untuk sahur. Iya apa tidak? Dari segi fitrah kita. Dan begitu pun syariah Islam. Maka syariat Islam banyak mencocoki dari fitrah-fitrah karena Allah ingin menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik dan tidak menyelisihi fitrah kita selama fitrah tersebut mengikuti syariah. Maka di hadis Ibn Abbas di sini pendalilannya bersifat umum namun dijadikan pendalilan bagi kita di mana para ambia diperintah untuk mentakjilkan iftar dan mengakhirkan sahur. Ini pendalilan secara umum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam As-Sabrani di Mu'jamil Awsat dan Ibnu Hibban dari jalan Harmalah ibnu Yahya, Hadatsana ibnu Wahab, Akhbarana Amr ibnu Harith, Anna Husam ya apa Yuhadif an Ibn Abbas dengan lakab ini. Maka hada sanad sahih. Berkata Ibnu Rajab, Wahada isnad fi zahir ala syarti Muslim. Dan apa di sini Ibnu Abdurrahman, Ibnu Wahab adalah Abdullah Ibnu Wahab, maka semua rujanya sifat. Dan ada jalan yang lain dikeluarkan oleh Abid Ibn Humaid di musnadnya dari jalan Muhammad Ibn Ubaid. ada kena Toha Ibn Amr an Atta an Ibn Abbas. Amar nama asir wal anbiya anu asirah sahurana. An asirah sahurana. Wa numsika bi aidina ala sumailina fis salat. Maka datang jalan yang kedua namun itu jiddan. Dari Tal'ah Ibn Amr Al-Hadrami dan dia adalah rawi yang matruk. Maka cukup dengan sanad yang pertama dari Ibnu Abbas derajatnya sahih, semua rijalnya sikap. Dan yang kedua datang dari Ummu Hakim. Dan di hadis Ummu Hakim pun lafadznya bersifat umum. Dimana disebutkan dari Ummu Hakim binti Wada Kala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ajilul iftar wa akhiru sahur wa akhiru sahur. Yang maknanya berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercepatlah kalian dalam berbuka. Wa akhiru as-sahur. Adapun dalam sahur jangan cepat-cepat, jangan jam 3 sudah sahur. Tetapi sahur mendekati waktu fajar, mendekati waktu deadline, waktu diharamkan itu lebih baik dan itu adalah sunnahnya dari sunnah para nabi dan juga sunnah nabi kita seperti dinukilkan oleh Hakim. Maka hadis Ummu Hakim diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan Al-Abbas Ibnu Al-Fadl, haddatsana Musa Ibnu Ismail, Hababas Ababah Ibnatu Ajlan. Haddatsatni Ummi Hafsah Ibnu Safiyah Hadasani hadasatni ummi ay Hafsah an Sofiyah binti Jarir an Ummi Hakim. Maka sanad ini sanadnya dhaif dikarenakan Hababah dikatakan oleh Imam Az-Zahabi la tu'raf, tidak diketahui. Dan juga ibunya Sofiyah tidak diketahui. Disebutkan oleh Al-Hafidh di takrib la yu'raf haluha. Dan begitu pun Safiyah bin Jarir berkata Imam Al-Zahabi la tu'raf. Maka meskipun begitu hadis ini maknanya adalah makna yang sahih. Bisa dikuatkan dengan riwayatan yang sebelumnya dan yang setelahnya. Maka yang sebelumnya dari Ibnu Abbas Para ambia diperintah untuk ajilul iftar wa akhirus sahur. Mengakhirkan sahur. Maka hadis ini disanaik kepada derajat paling sedikit Hasan Ligairi dengan lakab yang ada. Kemudian juga datang dari Abidar dan hadis Abidar ini bisa menguatkan juga hadis Ummu Hakim An Abi Dar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kala kepada Bilal, anta ya Bilal, tuazinu idza kana as-subhu sati'an fi sama. Falaysa dhalika bisubhi inama asubhu subhu hakada muqtaridun. Berkata Nabi kepada Bilal tentang kapan waktu Bilal untuk adan awal. Dikatakan, kamu adan awal wahai Bilal, jika pagi itu dalam keadaan fajar al-kadhib. Maknanya di kegelapan malam terdapat garis putih yang vertikal. Maka itulah waktu azan awal. Kalau sadarika bisubhi inama asub'u hakada muqtaridan. Maka itu tidak dihitung waktu fajar. Adapun waktu fajar adalah horizontal. Garis yang putih di ufuk timur dari kegelapan malam, maka itulah yang dinamakan dengan waktu fajar as Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi memerintahkan Bilal untuk adan awal. Kapan adan awalnya? Sebelum waktu fajar asami. Maka hadis ini bantahan kepada mereka orang-orang yang menjadikan adan awal dengan menyetel Al-Quran. Maka mereka orang-orang yang mengganti adat awal dengan menyetel Al-Quran itu adalah tidak mengikuti sunnah. Nabi mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, adanlah adan awal. Dan adan di sini ma'ruf. Mengumandangkan Allah Akbar, Allahu Akbar. Diakhiri dengan la ilaha illallah. Dan waktunya singkat. Bisa lima menit kurang ataupun lebih. Adapun diganti sekarang dengan menyetel Al-Quran. Dan Al-Qur'annya juga ma'ruf diulang-ulang surat Shor dan yang lainnya uh, surat Sofat dan yang lainnya maka di sini mana dalil dari sunnahnya Kalau dikatakan Al-Quran lebih baik daripada Al-Adhan, maka di sini salah kaprah. Karena Nabi menginginkan dengan azan, bukan dengan Al-Quran dikumandangkan. Dan Al-Quran pada saat itu turun. Dan para kura Al-Quran seperti Ibnu Mas'ud, Ubay Ibnu Ka'ab, dan yang lainnya, dan Tamim Ibnu Aus Ad-Dari, ada pada zaman itu. Lalu kenapa Nabi tidak berkata kepada Ubay Ibnu Ka'ab? Dan Nabi tidak berkata kepada Abdullah Ibnu Mas'ud? Dan Nabi tidak berkata kepada Tamim Ibnu Aus Ad-Dari untuk naik ke atas mimbar dan membacakan Al-Quran. Kenapa? yang dikatakan kepada Bilal untuk azan awal. Maka ini menjadi pendalilan bahwa azan awal adalah ibadah dengan azan, bukan diganti dengan Al-Quran. Maka mereka yang mengganti dengan Al-Quran telah mengganti sunnah Nabi, yang mana Nabi memerintahkan kepada adzan kepada Bilal untuk azan, maka mereka manusia-manusia mengganti dengan Al-Quran. Karena dalil tentang permasalahan ini. Kalau di sini jelas berkata Nabi kepada Bilal, "Anta ya Bilal." Kamu wahai Bilal, Tu'adzim. kamu itu azan jika masuk fajar al-kadhib. Dan itu bukan di waktu fajar as-sadiq. Maknanya, wahai Bilal, azan di fajar al-kadhib. Maka ini perintah dari Nabi untuk melaksanakan azan di azan yang pertama bukan diganti dengan Al-Quran. Maka mereka yang mengganti dengan Al-Quran, mana dalilnya? Permasalahan adan adalah ibadah. Dan ini perintah dari Nabi. Tidak bisa diganti dengan Al-Quran. Dan dia akan berjalan sekitar setengah jam. Maka dari mana sunnahnya Mengganggu orang-orang yang melaksanakan sunnah Tahajud, sholat malam, dan sebagainya. Alhamdulillah kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah. Maka berapa dari masjid-masjid yang Allah tidak menginginkan dari pengurus-pengurusnya menghidupkan sunnah, akhirnya mereka terjauh, terjatuh kepada kebid'ahan. Maka kita bersyukur kepada Allah dari taufik dan hidayahnya. Maka hadis dari Azidar di sini yang menjadi poin pendalilan adalah disebutkan oleh Nabi La tazalu ummati bi khairin ma akhru as-sahura wa ajalu al-fitrah. Maka tidaklah umat ini dalam keadaan terus-menerus kebaikan di saat mereka itu melaksanakan takjil iftar, menyegerakan berbuka dan juga takfir sahur, mengakhirkan sahur. Maka Inilah dari pelaksanaan sunnah melaksanakan syahid Afrika. dan di sini waktunya secara umum. Dan hadis Abi Dzar barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdullah dari bapaknya Imam Ahmad dari Musa ibni Daud haddatsana Ibnu Lahiyah An Salim ibn Bailan, An Sulaiman ibn Abi Uthman, An Abi ibn Hatim, An Abi Dar. Makalu hadas sanad, Ibn fi sanadik, Anta musafir ya Rab. Maka di sanadnya ada Ibn Lahiyah, yang mana dia roh yang baik. Dan itu yang rajah, dia itu baik dari awal dan akhirnya dan juga Sulaiman ibnu Abi Usman dia roh yang majhul. Namun bisa naik hadis ini kepada derajat yang Hasan paling sedikit dengan hadis Ummu Hakim dan yang sebelumnya. Kemudian disebutkan juga di hadis yang setelahnya yang keenam dan yang Ketujuh. Di mana di hadis yang keenam dan yang ketujuh? Hadis dari Uqbah dan hadis dari Irba disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Uqbah dan dari Abi Darda, enam yang ketujuh dari Uqbah dan Abi Darda. Dikatakan oleh Nabi Tasaharu min akhiril lain. Maka sahurlah dari akhir malam kalian. Wakana yakul dan dulu berkata huwa al-goda'u al-mubarak. Maka dia adalah bagaikan goda al-mubarak. Makan yang diberkahi. Dan begitu pun di hadis Sahal Ibnu Sa'ad. Kuntu harus fi ahli. Summa yakunu sur'atun bi an udrika salah al-fajr ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu pun dari Sahal Ibn Sa'ad, aku dulu sahur di rumah bersama keluarga ku. Kemudian setelah selesai aku cepat berjalan ke masjid untuk mendapatkan sholat fajar bersama Nabi. Maka dari hadis Sahal Ibn Sa'ad di sini ini praktek dari sahabat bahwa sahabat melaksanakan sahur di akhir tahun. Mana poin pendalilannya? Setelah selesai sahur dan dikumandangkan sholat, ataupun sebelum dikumandangkan sholat, yang jelas sahurnya selesai, maka tergopoh-gopoh Sahal ibnu Sa'ad untuk datang ke masjid Nabi untuk sholat berjamaah dengan Nabi. Sahihnya, kalau sahurnya Sahal ibnu Sa'ad tidak diakhirkan, dia sahur jam 3, maka apakah akan tergopoh-gopoh untuk sholat fajar? Hmm? Ya. Tidak, karena dari jam 3 masih dua jam lagi. Kalau jam 5 fajar. Namun di sini sahli bin Sa'ad syahidnya dia mengakhirkan sahur. Sehingga waktu antara selesai sahur dengan sholat itu mungkin hanya beberapa menit maka dia berjalan dengan tergopoh-gopoh ke masjid. Dan ini menjadi pendalilan tentang Bagaimana para sahabat akhir mereka kepada sholat berjamaah hajat. Maka tidak malas-malas sholat hajat. Para sahabat rumahnya jauh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu Madinah dalam keadaan masih wadi tidak ada yang tinggal dan jalan-jalannya juga masih banyak binatang-binatang buas. Adapun sekarang Alhamdulillah jalan sudah aspal dan yang mudah. Maka janganlah malas-malas kita melaksanakan sholat al-fajr. Dan hadis yang berikutnya dari Al-Irbad Ibn Sa'iyah. Da'ani Rasulullah SAW ila sahur. Di Ramadan. Faqala halumna ila goda al mudarak maka di hadis Irbad juga yang sahih di Dairi, seperti hadis Utbah dan hadis Abi Darda. Bahwa sahur itu dinamakan dengan Al-Ghada Al-Mubarak. Dan juga di hadis Ibn Abbas yang setelahnya. Arsala ilayya Umar Ibn Khattab yad'uni ila sahur. Maka Nabi mengutusku kata Ibnu Umar, kata Ibnu Abbas, Umar kepadaku untuk mengajak sahur bersama. Kemudian berkata Umar, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam samahu al-goda al-mubarak. Bahwa Nabi mengatakan sahur itu dengan nama al-goda al-mubarak. Dan datang dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Haribi ilaina al-goda ayat al-mubarak, yakni as-sahur. Dan dari Al-Mikdam Ibnu Ma'di yang sahih dari juga bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Alaikum di as-sa'ud, Kainahu huwa al-goda'u al-mubarak." Dan di sini terulang lagi dari Ustaz, seharusnya dihapus. Dan dari Abi Darda. Maka selesailah dari hadis-hadis tentang permasalahan syahud. Dan di sini dilakukanlah lakot yang terakhir seperti hadis Irbad ibn Syariah. bahwa Nabi mengatakan haluma ila goda ilmu barak ayo kita sahur yang mana dilakukan dengan goda ilmu barak dan juga di, di hadis Uqbah dan Abi Darda dan juga di hadis Al-Mikdam Ibnu Ma'di Yakrib di sini semuanya disebutkan bahwa sahur itu sebagai al goda al-mubarak. Disebutkan oleh para ulama kenapa dinamakan al goda dan kenapa dinamakan al-mubarak. Pertama al goda itu diitlakkan kepada makan di siang hari seperti waktu sarapan dinamakan goda ataupun makan siang dinamakan goda. Ini bahasa Arab yang susah Makna legoda adalah makan di waktu matahari sudah mulai sepenggelahan ke atas. Ini mulai waktu duha sampai atas. Ini dinamakan goda. Maka goda bisa juga jam 9 sarapan ataupun duhur sebelum duhur sarapan ataupun makan siang ini dinamakan goda. Lalu pertanyaan di sini, kenapa makan sahur dinamakan oleh Nabi goda. Dan ini yang menamakan bukan manusia tetapi Nabi. Goda al-Mubarak. Kenapa dinamakan goda? Padahal dia waktunya sebelum Fajar Asamina'am Allah. Karena Allah berfirman, waqulu wasrobu hatta yatabayan lakum al-faitul abiyad min al-faitul aswadi min al-fajar. Maka dia waktunya sebelum Fajar malah. Lalu kenapa dinamakan al-goda? Padahal goda itu dari segi definisi dia harus mulai dari waktu duha sampai ke atas. Dinamakan goda seperti ditafsirkan para ulama karena dekatnya dengan waktu goda. Karena dia itu disunahkan untuk diakhirkan seakan-akan mendekati waktu kepada goda kepada waktu makan sarapan jam 8 dan sebagainya misalnya. Ataupun waktu siang. Makan siang lunch. Maka karena dekatnya dinamakan dengan goda. Dan ini ucapan Nabi. Lalu dinamakan juga goda al-mubarak. Disifatkan dengan al-mubarak. Kenapa? Karena sahur itu diberkahi. Seperti hadis Anas yang mutafakun alaih dan yang lainnya dari Abu Sa'id al qudri Saharu fa'ina fi sahuri barakah maka sahurlah karena makan sahur itu diberkahi. Maka inilah dari pembahasan kita di pelajaran pagi ini, yang mana pembahasan kita khusus membahas tentang permasalahan kapan waktu sahur yang disunahkan. Maka waktu sahur yang disunahkan dari dalil-dalil yang bersifat umum seperti tadi dalil yang bersifat umum diceritakan oleh Nabi bahwa kami para ambia diperintah untuk mentakjil is mengakhirkan sahur dari segi latar umum dan juga dari segi latar umum dari ucapan Nabi dilakobi sahur itu dengan goda al mubarak makna goda adalah makanan yang di waktu pagi hari setelah matahari terbit maka dilakoni sahur dengan seakan-akan matahari sudah terbit karena dekatnya dengan waktu fajr asrani. Dan juga disebutkan di hadis yang lebih detail dari Zaid ibnu Thabit yang mutafakun alaih dan lebih detailnya lagi hadis Anas ibn Malik yang berkesendirian Imam Al Bukhari diceritakan bahwa dulu Zaid ibnu Thabit dan Nabi sedang sahur Kemudian setelah itu selesai keduanya dengan cepat dan melaksanakan salat. Tentunya salat sunnah dulu. Maka di sini menandakan bahwa Zaid bin Thabit bersama Nabi sahur di waktu yang sangat pendek. Karena setelah itu ditumandangkan Adam. Maka ditanyakan kapan waktu kisah tersebut dijawab oleh Zaid bin Thabit bahwa kami sahur seakan-akan orang yang membaca 50 ayat. Dan dikira-kira Allah alam sekitar 20 menit, setengah jam, lebih ataupun kurang, itulah waktu yang terbaik. Semakin kita mendekati kepada fajar, semakin baik. Maka inilah dari waktu yang diajarkan oleh Nabi. Dan begitu pun dari asar yang kita dapati asar dari sahabat siapa? Irbad ibn Syariah. Yang mana dia sahur di rumahnya. Kemudian saking dekatnya waktu sahur dia dengan adan. Maka setelah selesai dia tergopoh-gopoh. Datang ke masjid untuk idrok salat jamaah bersama Nabi. Maka bagaimana dulu para sahabat sangat mementingkan salat berjamaah waktu salat fajr. Dan selain itu juga, dulu sahabat ini mengakhirkan sahur. Sehingga di sini ada lapet tergopoh-gopoh. Maka sahihnya kalau dia sahurnya satu jam sebelum adan Ibnu Umi Maktum, adan yang kedua maka tidak butuh untuk tergopoh-gopoh. Karena apa? Karena waktunya masih panjang. Itu yang diinginkan di dalam pembahasan kita di sini. Maka selesailah dari masalah yang ketiga dari pasal Asia. Apa masalah yang ketiga yang kita baca? Afdolnya waktu sahur adalah semakin dekat kepada fajar. Itu adalah perkara yang paling baik. Wa nakafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.